curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Media untuk semua aspirasi info babak dan beres ini pada kerja jajal pokok saya sekarang pada mereka deh sing jenane jalan kan nunggu masyarakat pelayanan umum pelayanan publik fasilitas masyarakat fasilitas publik daun jalan kok ngantar pada bolong aja, kuwi jan tuh tuh kepiwe kak polisi ini gak kan, pada tidur dan polisi tidur ya saya mau niki bukannya kulo protes tapi jajal lah mantan gue ngono pikiran pada nyebet gawe ya masyarakat ditamakan dengan ngerti jarak gue nang dede utamakan keselamatan dari iki kepriwe jane utamakan sarapan deset Jane boh raja jebrak maning gue yo. Dijawab gak gageng. Eh, lu pada dari masyarakat ini mana beres Gak jalan Oh karepet dalan buat sing diurusi. Introspeksi lu, introspeksi lu. Talang rusak penang sapa, sing nganggo sapa nang udurikan jajal. Sing abis tiga halus kaya ngapa dalane kaya bonake kaki sarden, Ngger jenengan tresi duwe motor, duwe mobil, duwe truk, dalane tetep rusak bae. Rika main di ngepet mlaku wak tak ora cepet rusak dalane. Wis ide loro-lorone ge. Nek beleng apa-apa kuwi aja eleke bae jajal. Apike lu dilihat dari sisi positif lu. Kuwi dalan-dalan bolong tuh lek manfaate eh, Kang. Yuk. Ada kata nyalana sing gawe dalan bae. Ruwonan dipikir. hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh KDI Kelompok Dalan Indonesia. Nah, iki ngono iki manpangat dalan bolong, manpangat dalan-dalan sing berlubang ruwet jajal, serok nang jone iki. Sece, ki anggarana dalan-dalan bolong, nilai promosine kuwi anak lho. Nilai promosine kuwi anak. Bakul-bakul nang pinggir dalan dadi payu. Masalah apa? Sing jenenge bong anggar wis liwat-liwat dalan-dalane bolong, kadang-kadang kan alon. Alon, alon dadi weruh. Anak tulisan Mas Manduk tulisane tulisan apa? Anak cara apa? Peruh gua anak warung oh, nang anak-anak warung soto, nang anak-anak warung sega, nang anak-anak bakul cindok, nang anak-anak bakul ndok, pirang-pirang tapi peruh lho nilai ini tetap ketum anak uras lurut debol terpisan gue pisan ya aman dalan bodol gue mensukseskan program pemerintah program KB keluarga berencana dua anak cukup dador sakakean anaknya wis loro nang rumah, kok ada yang kok meteng maning titi masane babaran maning rumah sakit gara-gara bojone wetenge wis mulas susah metu saat meletek ngebut maring rumah sakit dalane peting grunjal dalane bolong wis jelas nang dalan gogor kandungane daganake kur loro tok nang omah iki mbok sukses ke program pemerintah program keluarga berencana dua anak cukup be sisi positifnya dalan bodol loro wis ya sing ketelu rungok namane Kang mantang ate dalan-dalan botol kuwi nglarisna dealer-dealer motor, bakul-bakul motor, bengkel-bengkel motor, calo-calo motor. Wes gara-gara dalan botol, motore ono otomatis cepet botol. Wis botol nek ora maring bengkel diganti sing anyar kan dadi laris, bengkel motore laris, bakule ya payu, calone ya anak gawean. Dodol jaku elek katok sing dideleng lu, apike dideleng. Wis temu kowe wis, sing kepapat rumah sakit dadi payu akeh pasien gak tau tahu winginane nang ke kota gara-gara dari jalan berlubang ke ya. Jalan ini bolong-bolong akhirnya Pak ngilali ke ini mengi Ngarep anak truk tabrak bae jebret langsung mlebu rumah sakit. Rumah sakitnya payu entuk duit. Tapi <laughs> gue kowe manfaate jalan botol, jalan si berlubang. Selanjutnya ke, polisi-polisi dadaknya gawe aneh. <laughs> Anak kecelakaan lalu lintas gara-gara jalan botol. Wih, Wih, wih, wih. otomatis kan undang polisi. Ya Nah, polisi ini jadi nyambet gawe, ya gue. Ora sia-sia pemerintah udah nggak belajar. Selanjutnya ke, manpangat dalan kodol, manpangat dalan berlubang, Gue bisa mengantisipasi banjir, gue bahaya banjir ke ya, bisa tertolong oleh dalan-dalan sing pada bolong priwe carane gampang dadi arena udan gede banget karingane kaline wis ora medeng uli arep nampung banyu kuwi dadi bolongan-bolongan sing nang dalan kuwi paling ora bisa nandron banyu ora ketang sekedok rong cedok tapi nggak bolongnya pirang-pirang kang batas kota kidul butul batas kota lor pirang-pirang rentet bolongan krok akhirnya bolongnya kena nggo tandon banyu kena golong-long banjir nah gue mau jadi cepat pada anu tipit ya Ya dalang misalnya kali ning suara di nampung banyu, apa ah, rek gelem ngetok-tok namberkan rumah, nggo tandon banyu didelang gini masa gelem mah wis jorna bae. jalan jalan bolong ora usah karena kena nggo tandon banyu, Mbok. <laughs> Engko malah ngurus mandan rampung udane kena diciduki banyune digodok segi gula, ora ada jan wedang aspal. <laughs> Ana maning nggih mampangat dalan botol, Bisa nggo gawe kebonan. Jadi dalan-dalan bodol gue ditanduri baik karo wit gedang apa karo wit apa karo wit cemplukan apa karo wit rando kayak kuwi lho. Apa wit so wit gandul nungkang harus panen gue kena didol ora ketang sing 8000 kan itu bak yang Lah ora ana sing takon, "Lah kok anggere mung lewat padha liwat kepriwe?" Kon balik bae balik Purwokerto pemaring mangon ora liwat Cilacap kowe lho. <laughs> Wah, gue gue men pangadalan botol. Telu-telune ya bisa gue gawe kebon gue penghijauan kembali, rebuisasi kowe jenenge jenane. Nah, sing terakhir ge, sing jenane dalan bodon mantangate gue pas banget nggo para koruptor ge jangan lahan bagus ge. Jadi misalnya laporan dalan bodol ke masyarakat otomatis ya para koruptor kan langsung bikin reng-rengan. Gue jalan bodol dari jalan ini sampai ke jalan ini. Biaya proyek perbaikan habis sekian triliun. Sing separuh pangan dewek. <laughs> kan dadi untuk duit koruptore mbok, keluarganya pegangan mbok. Terakhir dia pesenin nyong ya. bong wong sih pada cokan ngeritik, jalan botol, jalan berlubang dan sebagainya. Pokoknya gelem orang gelem gua anaknya kayak gue. Gelem nganggo ya orang gelem gawe dalang derek bayangan. Nah. Di keramik yang ngono le, di tekelo deh. Coki kolam pinggir-pinggirnya, orang apa-apa. Ngono nyong rawunan nol digungkit kok ya. <laughs> Ayo kepala jawaban dari ADI Kelompok Dalan Indonesia. Monggo. Curan nol pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.